nas'alullah salamata wal afiyah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah banyak niat manusia datang ke majlis ilmu niat yang saya maksud yaitu niat kebaikan ada yang datang ke majlis ilmu niatnya untuk mencari ilmu itu sendiri. Ada yang datang niatnya mencari ketenangan. Karena di dalam hadis telah diterangkan tatkala sebulan manusia membaca dan mempelajari kitabullah maka Allah turunkan ketenangan. Dan sebagian yang lainnya ada niat mereka datang ke majlis ilmu untuk mengisi waktu mereka dalam ibadah. Dan banyak lagi niat-niat lainnya ma'asyiral muslimin yang ditanamkan oleh para penuntut ilmu tatkala mereka datang ke majlis ilmu. Di antara niat yang baik pula ma'asyir muslimin di saat seseorang menuntut ilmu sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagian para salaf, para penuntut ilmu datang ke majlis ilmu dengan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Karena memang di dalam hadis Pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat-malaikatnya yaitu malaikat-malaikat yang menaungi majlis ilmu apa kata Allah sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum wahai para malaikatku aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampunkan dosa mereka mereka siapa mereka yang had ilmu itu sendiri maka cukuplah dosa-dosa yang berguguran kesalahan-kesalahan yang diampunkan menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menghadiri majlis ilmu, walaupun mungkin ilmu kita lebih banyak daripada yang menyampaikannya. Saya teringat perkataan salah seorang imam yang saya lupa entah siapa namanya, tapi sering saya membacanya. Imam tersebut ma'asyurah muslimin apabila ada seseorang yang menyampaikan hadis kepada beliau, maka beliau segera menyimaknya dengan sungguh-sungguh pada beliau seorang imam. Suatu hari datang seorang pemuda dan mungkin tidak kenal dengan imam tersebut, lalu dia membacakan suatu hadis kepada sang imam. Lalu sang imam pun menyimaknya seolah-olah baru pertama kali itu dia mendengarkannya. Seolah-olah baru pertama kali itu dia mendengarkannya. Begitu pergi, murid-murid sang imam tersebut berkata, Wahai imam, Wahai sang imam, bukankah hadis yang dibacakan oleh pemuda tadi telah engkau ketahui sebelumnya? Apa jawaban sang imam? Benar. Bahkan saya telah menguasai hadis tersebut sebelum pemuda itu lahir. Allah Allah. Sebelum pemuda itu lahir. Tapi demikianlah kita diperintahkan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkannya, memuliakannya, meng mem mem menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma karena orang yang menyampaikannya. Tapi karena kemuliaan hadis itu sendiri. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى qulub Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan ketakwaan hatinya. Dan merupakan ketakwaan hati para penuntut ilmu, dia menghadiri majlis ilmu. Mendatanginya, istiqamah, duduk di atasnya. Dan cukuplah fadilah yang telah kita sebutkan tadi. Fadilah berguguran dosa salah satu sebab dan alasan yang kuat untuk para penuntut ilmu istiqamah berada di majlis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya mohon maaf sebelumnya untuk para jemaah sekalian berkenan untuk maju ke depan memberikan tempat bagi saudara-saudara kita agar bisa merapat Baiklah, ma'asyur muslimin, jadwal kajian kita pada hari ini yaitu kajian dari kitab Bulughul Maram dan Sahihul Bukhari dan mohon maaf panitia belum sempat membuat jadwal yang baru dan pada pembahasan sebelumnya dalam kitab Bulughul Maram kita telah uh, sampai kepada di 1051 dan insyaallah taala pada hari ini kita membaca hadis berikutnya hadis nomor 1052 masih di dalam pembahasan bab haddiz zina, bab hukuman bab haddiz zani, bab hukuman bagi orang yang berzina. Baiklah ma'asyiral muslimin dengan tidak memperpanjang waktu saya bacakan hadisnya hadis nomor 1052 وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه Bagi saudara-saudara yang membawa buku untuk memperhatikan hadis kita berikut ini. Karena kita akan menerangkan insya Allah secara perkata. Dan disinilah beruntungnya seseorang yang e, memiliki buku. Setidak-tidaknya menulis. Kenapa ma'asyurah muslimin manis nantinya suatu hari. Rasakan manisnya di saat kita mengulang-ulangi kembali, maka kita akan mengenang, wah oh, iya, keterangannya demikian. Berbeda halnya yang datang cuma mendengar saja, maka kemungkinan besar yang hilangnya lebih banyak. Kemungkinan besar untuk mengulang-ulanginya lebih tidak ada. Maka masyarakat muslimin ini gunanya belajar dengan kita melihat buku. Memberikan tanda, mengasih catatan kaki, menulis di sana, maka ilmu tersebut insya Allah akan lengket dan akan bermanfaat. Makanya kita datang ke sini untuk mencari manfaat dari ilmu, maka jangan setengah-setengah. Kalau seandainya kita mampu membeli elektro di rumah kita, membeli motor baru, maka sepantasnya kita membeli buku lebih besar Karena demikianlah jalan yang pernah ditempuh oleh para ulama kita. Baiklah, ma'asyur muslimin, saya bacakan hadisnya dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkhutbah beliau berkata sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan hak dan telah menurunkan kitab kepada beliau maka di antara yang telah Allah turunkan kepada beliau adalah ayat mengenai rajam. Kita telah membacanya. Telah memahaminya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah merajam dan kita pun telah merajam setelahnya. Maka saya khawatir, kata sahabat yang mulia ini, saya khawatir Apabila zaman telah makin lama, maka seseorang akan ada yang berkata, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah. Maka sesatlah mereka karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Wa inna rajma haq. Sungguhnya rajam adalah suatu yang hak fi kitabillahi ta'ala dalam kitab Allah ala man zana terhadap orang yang berzina apabila dia telah muhsan telah pernah menikah minar rijali wan nisa baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan idza qamatil bayyinah apabila keterangan telah berdiri au kana habal apabila terjadi kehamilan awil i'tiraf apabila atau apabila terdapat pengakuan muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah Ma'asyar muslimin, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, mungkin ada yang bertanya apa sih untungnya saya? Apa untungnya saya mempelajari hadis ini gak ada kaitannya dengan diri saya sekarang? Hadis ini berkaitan mengenai hukum orang yang berzina. Saya nggak berzina. Berkaitan mengenai rajam. Rajam nggak ada di negeri saya. Apa untungnya saya mempelajarinya? Tidak masyur muslimin. Tidak seperti itu sepantasnya kita berkata. Walaupun suatu hadis. Suatu di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkaitan dengan kehidupan kita tapi kita tetap mempelajarinya. Dan itulah diantara bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Kitab Allah Tabaraka wa Taala. Demi kita mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa jadi di hanya di antaranya ada hikmah-hikmah yang besar. Mempelajari suatu hukum yang tidak berkaitan dengan diri kita tidak berkaitan dengan itu tapi kita mempelajarinya tetap. Karena kita cinta dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Saya teringat perkataan Al Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, saya mendalami, mempelajari bab haid selama 20 tahun sampai saya paham. Pembahasan mengenai haid, haidnya wanita digali, dipelajari oleh Imam Ahmad selama berapa tahun? 20 tahun. Baru saya paham. Masya Allah. Emangnya Imam Ahmad ada haidnya? Enggak. Dia laki-laki. Tapi menunjukkan masyarakat muslim begitu. Beliau mencintai hukum Allah. Mencintai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung. 20 tahun. Bapak-bapak, berapa menit mempelajari bab haid? Berapa lamanya Bapak mempelajari Bapak Mungkin jawabannya selama ngirim SMS Ustaz. Selama apa? Ngirim SMS. Jadi kalau seandainya ada permasalahan haid, tinggal kirim SMS bertanya. Telah lamanya belajar bab haid. Bukan seperti itu masyarakat muslimin. Imam Ahmad 20 tahun. Di samping hikmah-hikmah yang lainnya, kenapa kita mempelajari suatu hukum yang tidak berkaitan dengan diri kita? Banyak hikmahnya. Di antaranya mempelajari bagaimana agungnya dan rahasia dan dalamnya, rapinya tatanan syariat Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah masyaallah muslimin kita uh, pelajari di antara hikmahnya, pelajarannya yaitu dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan khutbah Syekh Muhammad bin Salih Al-Taimi rahimahullah mengatakan secara zahir khutbah beliau yang beliau sampaikan ini adalah khutbah salat Jumat. Jadi isi hadis kita ini disampaikan oleh oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab di saat khutbah salat Jumat. Di saat beliau menjadi khalifah. Karena biasanya yang menjadi imam dan khatib salat Jumat adalah para khalifah. Di dalam khutbah beliau, beliau berkata, sungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan hak, dengan kebenaran. Wa anzala alaihi kitab dan Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan di antara apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, yaitu ayat mengenai rajam. Ayat mengenai rajam. Saya mau bertanya Bapak-bapak sekalian juga para santri mungkin apa ayat yang berkaitan dengan rajam? Ada? Buka Al-Qur'an, ada nggak ayat yang berkaitan dengan rajam? Ayat mengenai zina dan hukum orang yang berzina ada. Ayat mengenai rajam ada nggak? bawa pak santri, ada? Santri berani duduk dekat-dekat, siap ditanya. Ada? Coba sebutkan satu ayat aja. Masya Allah Pak, pertanyaan saya gampang sekali ini. Dibandingkan, dibandingkan pertanyaan para ulama terhadap murid-murid mereka dahulu. Kenapa demikian? Ya karena dahulu para ulama ngetes murid-muridnya. Ya. Dalam masalah Al-Quran, saya nggak bicara masalah lain. Dalam masalah Al-Quran, biasanya tes mereka, ujian mereka dalam permasalahan Al-Quran bukan seperti itu. Sebutkan ayat mengenai ini, enggak, itu gampang bagi mereka. Pertanyaannya dulu, sebutkan ayat-ayat yang di sana ada lafaz man. Gampang apa susah? Sebutkan ayat yang ada kata-kata mannya. Tahu man? Oh, jalanlah komputer di kepalanya itu. Man, man, sebutin sesuatu. Sebutkan ayat-ayat yang ada lafaznya Allah. Bahkan ada para penghafal Al-Quran yang bisa menyebutkan ayat secara mundur. Al-Baqarah ayat 285-nya apa? Ini awalnya. 284 apa? Sebut lagi 283, 282, 200. Ada yang seperti itu. Kita bisanya apa? Bisanya mak cerita. Subhanallah. Nah, coba kalau ayat seperti itu ujian para santri gimana? Berapa nilainya? 0,5 paling ya. Yang 0,5-nya itu pun pemberian gratis karena sudah berani tampil. Begitu dekatnya manusia dahulu ma'asyara muslimin dengan Al-Qur'an. Saya punya kisah Hajat bin Yusuf mengenai seorang janda yang punya ayah anak banyak sekali Ternyata janda tersebut ahli dalam menghafal Al-Quran. Sangat luar biasa. Sampai dalam keluhannya kepada Hajjaj, Ya Hajjaj, akhadhaka Allah kama akhadha kalla min nisfil awal min Al-Quran. Wahai Hajjaj, semoga Allah melekanmu sebagaimana Allah melenyapkan kata-kata kalla dari setengah yang pertama daripada Al-Quran hajat jalan otaknya. Beliau hafal Quran. Ternyata betul. Kata-kata kalla tidak ditemukan pada 15 juz yang pertama. Kalla bal tukadzibuna bidin. Kalla, kalian banyak kata-kata kalla, benar atau tidak? Banyak kalla. Ternyata kalla tersebut nggak ada pada 15 juz yang pertama. Awal kata-kata kalla ada pada surat Maryam. Subhanallah. Maryam di yang berapa? Di berapa? Al-Quran ada di depan kok tinggal buka aja. Di berapa? Yang ke-16. Sebelum Maryam surat apa? Gafi. Setelahnya surat Toha. Santri yang jawab. Saya berharap bapak-bapak yang jawab. Ma'asyur muslimin, apabila kita membuka Al-Quran, kembali ke tema kita, kita tidak temukan ayat yang berkaitan dengan rajam. Yang ada berkaitan mengenai jilid atau cambuk. Mengenai hukuman orang yang berzina disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Surat apa? Surat An-Nur. Masya Allah. Alhamdulillah. Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala mulai surat An-Nur dengan permasalahan zina. Suratun anzalnaha wa faradna dan seterusnya. Ma'asyil muslimin. Ternyata memang permasalahan mengenai rajam tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang ada di hadapan kita. Karena ayat yang berkaitan dengan rajam tersebut telah mansuh. Telah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu Allah menurunkannya, kemudian dihapus oleh Allah. Nah, mungkin kita ada yang heran, ada yang dihapus ya. Iya, memang Allah berfirman dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi minha oh, aw Surat apa ini? Surat Baqarah juz juz yang pertama. Tidak ada yang kami hapus dari Al-Qur'an atau kami jadikan lupa kecuali kami jadikan yang baru kata Allah yang lebih baik daripadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian pada tahap yang terakhir ayat-ayat tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada para sahabatnya ini ayat yang sudah baku. Yang tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menghapuskannya? Untuk hikmah yang besar, Allah Maha berkuasa. Allah Maha menentukan. Dan tidak ada hak kita untuk memprotes di sana. Ayat yang berkaitan mengenai rajam tersebut ma'asyiral muslimin yaitu firman Allah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ayat ini sahih juga kan oleh para eh, sahih kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukumnya tetap Artinya, wanita laki-laki tua dan wanita yang tua apabila mereka berdua berzina maka rajamlah dengan sungguh-sungguh balasan dari Allah dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu artinya. Jadi yang berkaitan dengan rajam telah dihapuskan, telah dihapuskan di dalam ayat Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis masih ada. Sebagaimana juga diterangkan oleh sahabat yang mulia ini yaitu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Berkata Umar bin Khattab, kita kembali ke hadis kita. Maka di antara yang telah pernah diturunkan oleh Allah yaitu ayat Rajam. Kita telah membacanya, telah memahaminya, makluminya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah pernah merajam dan kita pun telah merajam setelahnya. Ayo, berapa orang yang pernah dirajam oleh Rasulullah? berapa orang yang pernah dirajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Emangnya kita nggak bisa ngasih hadiah? Hmm. Hadiahnya apa, Sat? Jazakumullah. Hadiahnya. Riwayat menerangkan Rasulullah pernah merajam lima orang dua dua orang Yahudi satu sahabat yang bernama Ma'i. yang satu yang bernama Ghamidiyah kemudian yang satu seorang wanita yang berzina dengan e, karyawannya lima riwayat yang disebutkan mengenai orang-orang yang pernah dirajam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang mulia ini melanjutkan, "Fa'akhsha in tala bin nas zamanun an yaqula qa'il ma najid ar rajm fi kitabillah." Dan saya khawatir, saya takut zaman makin berubah nanti akan muncul orang yang mengatakan saya tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah. Jadi saya khawatir Nanti manusia makin lama, makin lama ada yang melupakan ayat rajam ini. Lalu mereka meninggalkan rajam. Apa kata Umar radhiyallahu taala an? Fayadhillu bi tarki fariidatin anzalaha Allah. Lalu mereka akan sesat disebabkan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Maaf Bapak-bapak, geser lagi. Tolong geser lagi. Enggak tahu saya mau digeser kemana ini. Mungkin ada yang bisa maju ke depan atau yang sini maju ke depan dikit Kemudian beliau melanjutkan wa innar rajma haq haqqun fi kitabillahi ta'ala. Sungguhnya rajam itu adalah suatu yang hak di dalam kitabullah. Ala man zana terhadap orang yang berzina dengan syarat idza ahsana apabila dia telah muhsan. Apa arti muhsan tersebut? Muhsan tersebut adalah ringkasan daripada empat syarat pertama, dia seorang yang Islam. Yang kedua, dia telah menikah. Yang ketiga, dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang keempat, dia adalah orang yang menjaga kesucian dirinya. La'iffah. Dia adalah orang yang menjaga kesucian dirinya. Maksudnya apa, masyarakat muslimin? Jadi kalau seandainya yang berzina tersebut bukan orang Islam, maka dia tidak boleh dirajam. Kalau sekiranya orang yang berzina tersebut belum pernah menikah, masih gadis atau masih bujangan, maka dia tidak boleh dirajam. Kalau seandainya yang berzina tersebut hamba sahaya, maka dia tidak boleh dirajam. Kalau seandainya yang berzina tersebut seorang pelacur, maka dia juga boleh juga dirajam. Arti tidak boleh dirajam bukan tidak ada hukuman, ada hukuman tapi beda. Makanya ma'asyiral muslimin berlandaskan kata-kata inilah, definisi inilah muhsan, makanya Syekh Albani rahimahullah terkala beliau ditanya ya Syekh, Apakah boleh kami, apakah boleh seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita kitabiyah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada pada zaman sekarang ini? Pertanyaannya adalah hukum menikah dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi yang hidup pada zaman sekarang ini. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah mendudukkan, kata beliau, di antara syarat dibolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu wanita tersebut harus sunnah Yaitu wanita yang menjaga kesucian dirinya. Adapun pada zaman sekarang kebanyakan dari mereka, mereka tidak muhsanah. Maka hati-hati di sini bagi yang ingin bagi yang berniat ingin menikah dengan ahlul kitab. Karena lafaz ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surat. Surat apa? Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Surat apa ini? Surat Al-Ma'idah. Dan wanita yang muhsanah dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang muhsanah dari kalangan kaum mukmin dan wanita yang muhsanah dari kalangan ahlul kitab. Syaratnya bukan seorang wanita yang suka berzina, wanita yang menjaga kesucian dirinya. Dibolehkan walaupun dia adalah seorang ahlul kitab. <clears throat> Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Ida qamatil bayyinah. Apabila telah tegak keterangan. Kita akan terangkan nanti atau hamil atau yang keempat atau terdapat di sana pengakuan wallahu taala a'la wa'alam. Di dalam hadis ini ma'asyurul muslimin kita langsung saja kita bisa mengambil beberapa faidah atau beberapa ringkasan atau kesimpulan dari hadis yang barusan kita membacakannya. Faidah yang pertama, ma'asyurul muslimin, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya sunnah para salaf rahimahumullah dan ini faedah dari Syekh kami Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya faedah para salaf biasaan para salaf rahimahumullah yang menjadi khatib salat Jumat itu adalah pemimpin mereka yaitu khalifah itu sendiri wah indah sekali kalau seandainya negeri kita seperti itu yang menjadi khatib salat Jumatnya pemimpin tertinggi yang menjadi khatib Idul Fitrinya pemimpin tertinggi jadi pemimpin merangkap sebagai ulama. Masya Allah. Kebiasaan. Terkala Abu Bakar menjadi khalifah, beliau jadi khatib. Terkala Umar, beliau jadi khatib. Terkala Uthman, beliau menjadi khatib. Terkala Ali, beliau jadi khatib. Terkala Muawiyah, beliau jadi khatib. Sampai selanjutnya. Begitu indahnya suasana pada zaman zaman tersebut. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini terdapat keterangan mengenai tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arash, di atas, bukan di mana-mana. Karena hadis ini jelas Allah mengatakan sahabat yang mulia mengatakan wa anzala alaihi kitab dan Allah telah menurunkan kitab kepada beliau yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'an banyak sekali Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an. Yang namanya turun turun dari Allah. Kata-kata turun dari Allah berarti dari atas ke bawah. Gak ada yang artinya turun kemana-mana. Masyarakat muslimin, tolong difahami yang seperti ini. Ini yang difahami oleh sahabat yang mulia Umar. Ini adalah dalil asah. Perkataan sahabat yang mengatakan Allah berada di ulu, di atas. Bukan di mana-mana. Tapi Allah berada di atas. Dan fitrah manusia yang belum dikotori, dicemari, mengatakan Allah berada di atas. Makanya tatkala seseorang meminta kepada Allah, dia berdoa. Kemana rasanya yang yang ada dalam perasaannya? Tatkala seseorang berdoa, ngangkat tangannya, perasaannya kemana? Menunggu jawaban dari atas atau menunggu jawaban dari kiri dan kanan? Dari atas. Itu fitrah manusia. Sebelum dicampuri oleh syubhat. Bahkan Fir'aun pun mengakui Allah di atas. Betul atau tidak? Ya. Ya Haman ibn li sarha. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Siapa Haman? Arsitek ulung yang dimiliki oleh Fir'aun. Wahai Haman, buatkan menara buat saya. Saya ingin melihat kepada Robnya Musa. Karena beliau mengakui di mana? Di atas. Masya Allah. Zaman sekarang bagaimana? Allah musta'an. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita mengenai disyariatkannya hukum rajam bagi seorang yang berzina dan dia adalah seorang yang muhsan. Disyariatkannya hukum rajam bagi seorang yang berzina dan dia adalah muhsan. Dan telah terangkan tadi muhsan apa syaratnya, apa definisinya. Dan kita juga telah menerangkan bahwasanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah merajam lima orang Beliau pernah merajam lima orang. Mungkin timbul pertanyaan, kok di zaman Nabi ada yang berzina ya? Bapak-bapak, hati-hati dengan syubhat seperti ini. Karena syaitan gak akan membiarkan kita begitu saja. Akan selalu diganggu dan digoda. Mungkin saja syaitan memberikan syubhat pertanyaan dalam benak kita, kok di zaman Nabi ada yang berzina ya? Padahal ketemu dengan Nabi, melihat mujizat Nabi, kok masih juga berzina? Berarti iman mereka iman kerdil. Tunggu, hati-hati, ini dari syaitan. Dari syaitan. Lalu apa jawabannya? Iya. Kadang di zaman hidup, di masa hidupnya Rasulullah SAW timbul kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal kita. Akal kita yang disalahkan, nggak bisa mencernanya. Tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kok kejadian tersebut terjadi di zaman Nabi? Yang jelas yang harus kita lakukan yaitu bagaimana iman kita mensikapinya. Kita katakan kejadian-kejadian tersebut terjadi di zaman Nabi, ada hikmah yang besar di belakang itu semua yang mungkin sebagian besarnya kita tidak mengetahuinya. Terjadi perzinahan di zaman Nabi, mungkin ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Kalau seandainya tidak ada yang berzina di zaman Nabi, mungkin sampai sekarang kita tidak tahu hukuman orang yang berzina. Karena kejadian yang terjadi pada zaman Nabi melahirkan hukum yang akan diambil faedahnya oleh umat sampai akhir zaman. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pernah beliau lupa berapa jumlah rakaatnya. Iya apa tidak? Iya. Apakah kita mengatakan, wah Rasulullah salatnya nggak khusyuk. Itu buktinya lupa rakaatnya. Apakah seperti itu kita mengatakannya? Apakah seperti itu kita mengatakannya? Tidak. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Namun perlindungan pada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk salatnya. Itulah akidah kita. Itulah keyakinan kita. Iya apa tidak? Iya. Lupanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam salat beliau bukan menunjukkan beliau tidak khusyuk, tapi ada hikmah yang lebih besar yang Allah ingin angkat dari itu semua. Mungkin kalau Rasulullah nggak pernah lupa dalam salatnya, kita nggak tahu kalau seandainya kejadian tersebut terjadi pada zaman sekarang. Ada yang lupa dalam sholatnya. Apa yang harus dilakukan? Karena nggak ada contohnya dari Rasulullah. Allah ada hikmah yang besar di belakang itu semua. Suatu hari, Bapak-bapak mungkin pernah baca atau belum pernah baca, saya sampaikan, pernah Rasulullah SAW kesiangan salat subuh. Nah, bayangkan Bapak-bapak. Sampai matahari tersebut telah memanas. Dan karena sengatan panasnya barulah bangun Rasulullah dan bukan cuma Rasulullah, seluruh para sahabat yang hadir bersama beliau. Kalau kita kurang iman, apa yang kita katakan? Oh, siangan. Saya aja semenjak ngaji nggak pernah kesiangan. Sorean mungkin pernah ya. Masya Allah, tidak ma'asyurah muslimin. Segera kita cari udurnya. Kenapa? Ternyata Rasulullah beliau pulang dari suatu peperangan. Mungkin perangnya aja lamanya satu bulan. Habis ngepung musuh satu bulan. Capek apa enggak? Jalan kakinya tiga bulan. Bisa jadi. Beliau dalam tutup perjalanan, beliau terus berjalan sampai mendekati subuh. Barulah beliau istirahat nginap. Sebelum nginap pun Rasulullah SAW tanya sahabatnya. Wahai sahabatku siapa yang mau menjaga ini? Untuk bangunin salat subuh nantinya. Kata Bilal, saya ya Rasulullah ternyata sama Bilal-Bilalnya radhiyallahu taala anhu kesiangan. Betul ini kejadiannya, betul. Ternyata Rasulullah bangun kesiangan. Ternyata di balik itu semua ada hikmah yang besar menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia tidak pantas untuk disembah. Hikmah yang besar, hikmah akidah menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Rasulullah tahu hal yang gaib, beliau nggak mau tidur. Saya bakalan kesiangan kalau bangun. Menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tujuan kita di dalam berdoa. Menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolak mudarat. Maka tidak pantas kita berdoa mintanya. Berbeda dengan keyakinan sebagian saudara-saudara kita meyakini apa kata mereka uh, tanhillu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu bisa melapangkan mudarat, bisa melepaskan ikatan. Mana dalilnya? Ini Rasulullah kesiangan ini. Menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia juga, dan di sisi lain beliau adalah utusan Allah yang mulia yang pantas untuk diikuti. Hikmah yang besar. Di antara hikmahnya sebagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, beliau pernah pagi hari sang azin sudah komat, beliau tampil mau jadi imam. Begitu mau takbir, kata Rasulullah kepada sahabat makmumnya, eh tunggu dulu sebentar. Rasulullah pulang, masuk lagi, lagi basah habis mandi besar. Ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junub di malam hari, lupa mandinya di pagi hari. Menunjukkan itu adalah manusia juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Apakah kita mengatakan, wah Rasulullah kurang zikir? Buktinya kena sihir. Tidak seperti itu, masyarakat muslimin. Tidak seperti itu. Ada hikmah yang besar. Mungkin kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disihir, mungkin tidak akan turun surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ada hikmah yang besar. Makanya kita katakan bahwasanya kenapa kejadian-kejadian seni terjadi di zaman Rasul. Ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada kejadian-kejadian tidak menunjukkan rendahnya martabat mereka sama sekali. Tidak menunjukkan remahnya iman mereka sama sekali. Tapi menunjukkan ada hikmah yang besar yang Allah inginkan di belakang itu semua. Demikian para ahli sunnah menatap kejadian yang ada pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyar muslimin, faidah yang ketiga Gak keempat. Keempat. Faedah yang keempat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang dihukum telah berzina dengan beberapa syarat. Berapa ketentuan, maaf? difonis berzina apabila satu pengakuan dari orang yang berzina itu sendiri. Jadi kalau seandainya yang berzina itu ngaku sendiri, walaupun gak ada yang ngintipnya, maka pengakuannya itu diterima. Apabila dia mengaku sampai empat kali. Sampai empat kali. Atau yang kedua, ma'asyiral muslimin, Seseorang difonis telah berzina apabila telah tegak keterangan. Tegaknya keterangan tersebut dengan empat orang saksi. Bismillah. Dan keempat-empat saksi tersebut adalah orang yang udul. Yang lurus. Di dalam ilmu fiqih dikatakan seseorang dikatakan udul atau adil apabila dia selamat daripada perbuatan-perbuatan kefasikan. Apa fasik tersebut? Definisinya apa? Sehingga seorang dikatakan dia enggak orang fasik, orang yang eh, perbuatan fasik tersebut adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Maka orang yang seperti itu dihukum fasik. Murtakib kabirah atau musirun 'ala sagaira. Itu definisi fasik. Jadi kalau seandainya ada seseorang melakukan dosa besar, maka dia difonis apa? Orang fasik. Persaksian dia melihat orang berzina, maka persaksian nggak terima. Wah, kamu nggak terima, kamu orang fasik. Kenapa? Kamu melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa aja? Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Pernah kita mengkajinya 4 atau 5 tahun yang silam. Untuk, saya kenapa saya mengatakan untuk kita menilai diri kita, saya orang fasik apa enggak? Kemudian di antara <clears throat> definisi orang fasik juga yaitu orang yang senantiasa melakukan dosa kecil, musirun ala saghir. Dosanya dosa kecil <clears throat> tapi dia terus lakuinnya. Lihat diri kita ma'asyar muslimin. <clears throat> ada nggak dosa kecil? Atau ada nggak dosa yang selalu kita terus melakukan yang kita belum bisa merubahnya? Apabila ada, maka kita adalah orang fasik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat seorang dikatakan difonis berzina yang ketiga, yaitu apabila sang wanita tersebut hamil dengan tanpa suami atau tanpa tuan. Tuan yang saya maksud di sini kalau seandainya dia adalah hamba sahaya. Seorang wanita nggak pernah dikenal menikah, nggak pernah dikenal hamba sahaya, tiba-tiba hamil. tiba-tiba hamil. Nah, ini ciri-ciri nih. Dari mana hamilnya? Gak mungkin ada pohon bergoyang tanpa ada anginnya. Gak mungkin ada asap kecuali ada apinya sebelumnya. Duh, hamilnya dari mana? Dicurigai. Zaman sekarang. Maka di situ ma'asyar muslimin para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Al-Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Mutamiyah rahimahullah memfonis mutlak setiap wanita yang hamil dan dia tidak pernah dikenal menikah maka harus dirajam. Dia telah berzina. Tapi imam yang lain dan jumhur para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga salah satu pendapat daripada Imam Ahmad Mengatakan tunggu dulu karena ada syubhat. Ada sebagian wanita yang dia hamil dan belum tentu dia bersalah. Belum tentu dia bersalah. Kenapa? Bisa jadi dia diperkosa. Dipaksa. Sebagaimana pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha ada seorang wanita hamil dan dia mengaku dia diperkosa, maka dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan pernah juga juga kejadian di zaman Umar bin Khattab, imra'atun saqilah, wanita yang berat. Berat maksudnya kalau tidur, tidurnya itu berat. Kalau tidur, tidurnya berat. Diapain juga nggak sadar diapain aja Gak sadar. Maka ada seorang wanita yang mana dia digauli oleh seorang laki-laki di saat dia tidur dan dia gak sadar sampai selesai. Allah taala juga membebaskannya. Dari pendapat yang rajin insyaallah taala, maka tiga syarat tersebut Ma'asyur muslimin adalah syarat seseorang dikatakan berzina. Kemudian uh, faedah yang keempat, faedah yang keempat yaitu kelima maaf, faedah yang kelima yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Keutamaan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang mana sahabat yang mulia ini berkata, saya khawatir akan muncul suatu zaman yang mana manusia mengatakan kami tidak menemukan ayat rajam di dalam kitabullah. Akan muncul suatu kaum yang cuma mau mengambil ayat Al-Quran saja dan tidak mau mengambil hadis Rasulullah Rasulullah Alaihi Mereka pada zaman sekarang bermunculan apa yang dikhawatirkan oleh sahabatnya bermunculan dan mereka lah yang dikenal dalam istilah ingkar sunnah. orang yang mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Ciri-ciri mereka gampang dikenal. Mereka selalu menisbatkan diri cuma dengan Al-Quran saja. Kalaupun mereka menyebarkan tulisan, gak ada satupun hadis di sana. Makanya masyarakat muslimin saya katakan demikian karena pernah kejadian ada di antara mereka menyebarkan selebaran di kajian kita, kajian kita bukan kajian secara sembunyi-sembunyi. Itu kejadian pada tahun 2004 atau 2005. Makanya panitia mengambil kesimpulan untuk tidak menyebarkan tulisan dalam bentuk apapun juga karena hikmah yang seperti ini. Pernah juga dulu menyebarkan buku tapi bukan dari mereka, menunjukkan bahwasanya hal tersebut yang dikhawatirkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab telah terjadi pada zaman zaman sekarang. Orang-orang yang cuma mau mengambil Al-Quran dan tidak mau mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia yang mana usulan beliau diterima oleh Allah dan bahkan Allah turunkan ayat Al-Quran membenarkan beliau. Sebagaimana uh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala tatkala sahabat yang mulia ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kalaulah seandainya kita jadikan makom Ibrahim tempat berdirinya Ibrahim di Ka'bah sebagai tempat salat Allah langsung benarkan, Allah turunkan ayat. wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada tiga, tiga kesempatan yang lainnya sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tatkala beliau menjadi khalifah suatu malam sebagaimana kebiasaan beliau beliau keliling keliling kampung melihat masyarakat beliau. Suatu hari, sahabat yang mulia Polhah melihat Umar masuk ke dalam suatu rumah. Gak lama beliau keluar. Talhah curiga. Keesokan hari, didatangilah rumah tersebut. Nyata di dalam rumah tersebut terdapat seorang janda yang sudah tua dan buta. Allah buat. Tolha berkata, wahai nenek, apa yang selalu dilakukan oleh laki-laki yang datang tiap malam ke rumahmu? Kata nenek tersebut, dia membersihkan rumahku, memasakkan masak makanan buat diriku, kemudian dia keluar. Masya Allah. Maka Tolha pun keluar. Menyesali perbuatannya. Menyesali kecurigaannya. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, Ya Tolha. Apakah engkau ingin mencari aibnya Umar? Subhanallah. Tatkala beliau menjadi khalifah, antara bahu kanan beliau dan bahu kiri beliau terdapat tiga tambalan atau tiga jahitan pada bajunya. Siapa pemimpin yang seperti beliau pada zaman sekarang? Antara dengan bahu kiri terdapat tiga tiga tambalan pada baju beliau. Sehingga putri beliau merasa kasihan dengan ayahandanya, Hafsah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi bapaknya, "Wahai bapakku, wahai Amirul Mukminin, pakailah pakaian yang lebih bagus lagi." Sekarang kita alhamdulillah ekonomi kita sudah makin baik. Tidak seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakailah pakaian yang lebih baik lagi. Apa kata Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala menunjukkan cinta beliau kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Enggak. Saya enggak mau. Saya ingin menyertai kehidupan susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa susah beliau dan saya berharap bisa menemani beliau dan tenang beliau nantinya di akhirat. Masya Allah. Demikian sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Ma'asyar muslimin, ini beberapa faidah dari hadis 1052. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 1053. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها walau bihablin min sya'r muttafaqun alaihi wa hadha lafz muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila hamba sahayamu berzina hamba sahaya wanitamu berzina fatabayyana zinaha maka telah jelas zinanya telah tegak keterangan dia berzina maka hendaklah dia mencambuk hukuman buat dirinya dan janganlah dia mencacinya. Kemudian apabila dia berzina, maka cambuklah dia hukuman baginya. Dan janganlah dia menghinanya. Dan apabila dia berzina untuk yang ketiga kalinya, maka juallah dia. Walaupun dengan seharga seutas tali. Ikhwani, fillah azzakumullah. Dalam hadis ini, keterangannya telah ada pada sebelumnya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan apabila seorang wanita berzina dan wanita tersebut adalah hamba sahayamu, maka cambuklah dia sesuai dengan hukumannya. Kenapa ma'asyarul muslimin? Karena hukuman bagi hamba sahaya yang berzina tidak sama dengan hukuman bagi orang yang merdeka yang berzina. Gak sama. Kenapa? Karena bagi mereka cuma setengah. Hukumannya cuma setengah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza uhsin fa in atayna bi fahishatin fa nisfu ma muhsanat minal 'adab." Maka atas mereka setengah daripada hukuman orang-orang yang merdeka apabila mereka berzina. Surat apa ini? Surat Al-Maidah. Ini surah Al-Maidah. Maka masyarakat muslimin, apabila ada hamba sahayamu wanita berzina, hukum, cambuk. Apabila dia berzina lagi, cambuk. Dan jangan kamu menghinanya. Jangan kamu menghinanya setelah dihukum. Kenapa demikian masyarakat muslimin? Dan ini faedah yang pertama. Dilarang menghina orang yang telah ditegakkan hukum bagi dirinya. Kenapa? Karena kata para ulama rahimahumullah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih al faymi rahimahullah, kata beliau, yaitu orang yang berzina atau orang yang melakukan hukuman yang lainnya minum khamar kemudian telah ditegakkan hukum telah dicambuk atau telah di uh, hukum maka jangan tambah lagi dengan hukuman yang baru yaitu penghinaan cukup itu sudah cukup sudah makanya dalam suatu riwayat tatkala ada seorang sahabat minum khamar maka para sahabat yang lain menghukuminya. Di antara para sahabat yang menghukumi, ada yang mengatakan, Qabbahakallah. Semoga Allah mencacimu, menghinamu. Dilarang oleh Rasulullah. Jangan, jangan. Hukuman syariat Allah cuma satu, hukum cambuk sudah. Jangan tambah lagi dengan yang selanjutnya. Kata Rasulullah, jangan la tu'inu syaitana ala akhikum kata Rasulullah SAW jangan kalian menolong syaitan untuk membinasakan untuk menghancurkan saudaramu karena saudara kita yang sudah dihukum tersebut mungkin timbul perasaan ingin tobat ingin merasa bersalah atas dosa dan kesalahannya tapi begitu kita malah menghinanya terus bisa jadi dia malah mundur lagi ke belakang ngapain tobat juga udah sekalian dia lakukan dosa-dosa berikutnya. Maka seperti ini sering ma'asyil muslim terjadi. Bila ada kesalahan daripada saudara kita dan dia telah bertobat kepada Allah, maka jangan di, jangan dihina. Bisa jadi hinaan kita tersebut menyebabkan dia malah melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Allah musta'an. Kemudian faidah yang kedua di dalam hadis ini juga yaitu Rasulullah mengatakan apabila dia berzina untuk yang ketiga kalinya jual walaupun dengan seutas tali menunjukkan orang yang berzina maka turunlah martabat dirinya turunlah harga dirinya maka di sini diketahui bahwasanya harga nilainya seorang mukmin adalah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarlah Rasulullah SAW yang telah bersabda hendaknya kalian melakukan sholat malam karena sesungguhnya kemuliaan seorang muslim pada sholat, sholat malam. Kemuliaan seorang muslim, nilainya seorang muslim pada sholat malamnya. Menunjukkan kemuliaan martabat seorang muslim di sisi Allah yaitu di saat dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. muslimin, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari kitab Bulughul Maram dan uh, waktu juga kita mungkin tidak sempat membaca Sahihul Bukhari dan uh, selanjutnya saya buka pertanyaan bagi Bapak-bapak yang ingin bertanya silahkan menulis pertanyaan dan bagi ibu-ibu silahkan bertanya dengan mengirimkan SMS ke panitia kajian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah ma ba'd. Di sini banyak sekali pertanyaan di antara pertanyaan yang sampai yaitu pertanyaan mengenai apakah itu bid'ah dan apakah konsekuensinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mengulang-ulangi dan semoga bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibn Sariyah As-Sulami beliau menyampaikan suatu nasihat yang meneteskan air mata para sahabat. Di tengah suasana haru tersebut, sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sina beri kami wasiat." Kalau tadi nasihat, kalau sekarang wasiat. Wasiat di atasnya nasihat. Wasiat untuk dipegang Laksana wasiat seorang ayah tak kala ingin meninggalkan pergi anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqullah azza wa jal. Saya sampaikan kepada kalian wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir wasiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahku yang dimaksud di sini bukan amalan sunat, Tapi dengan petunjukku, dengan jalanku. Pegang teguh. Jalanku. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah, Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah permasalahan, perkara-perkara yang baru diada-adakan. Jadi lawan daripada berpegang teguh dengan ajaran Rasul, lawannya apa? Musuhnya apa? Yaitu melakukan amalan-amalan yang baru diada-adakan, yang baru dibuat. Kemudian kata Rasulullah, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Setiap amalan yang baru diada-adakan dia adalah bid'ah dan setiap bid'ah dia adalah sesaat. Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini suatu hal yang baru. Apakah barang yang baru? <clears throat> Apakah benda yang baru atau amalan yang baru? Amalan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Man ahdasa fi amrina hada. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini. Urusan apa? Urusan agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk agama, bukan untuk dunia. Barang siapa melakukan satu hal yang baru, membuat satu yang baru dalam permasalahan kami ini, maka amalannya ditolak. Maka amalannya ditolak. menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dilarang dalam agama yaitu mengadakan suatu hal yang baru. Itulah bid'ah. Tapi bukan dalam permasalahan dunia. Ini mikrofon baru. Apakah dia bid'ah? Enggak, karena masalah dunia. Pesawat, orang pergi haji naik pesawat, dulu naik onta. Apakah pesawat itu bid'ah? Tidak, karena dia permasalahan dunia mau naik onta dari Jambi sampai ke Mekah tenggelam di laut entar ontanya Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani ini yang dilarang makanya Rasulullah SAW mengingatkan umatnya saya wasiatkan kalian berpegang teguh dengan sunnahku lawan daripada berpegang dengan teguh dengan sunnah yaitu melakukan suatu hal yang baru diada-adakan karena kenapa masyarakat muslimin secara logika saja perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan sholat, untuk mengajarkan berpuasa, untuk mengajarkan menyegarakan jenazah orang yang meninggal dunia, untuk mengajarkan cara berwudhu. Nah, kalau seandainya itu semua boleh ditambah-tambah, maka apa gunanya Rasulullah diutus? Cara sholatnya udah bertambah banyak. Lalu untuk apa Rasulullah mengajarkan cara sholat kalau ditambah-tambah? cara berpuasanya udah bertambah-tambah. Untuk apa Rasulullah diutus mengajarkan tata cara berpuasa? Cara berwuduknya udah bertambah. Untuk apa Rasulullah diutus untuk mengajarkan? Cara menyelenggarakan jenazahnya udah bertambah-tambah. Nah, untuk apa Rasulullah mengajarkan kita? Kalau seandainya toh bakalan ditambah-tambah juga. Berarti sudah nggak asli lagi masyarakat muslimin. Makanya Rasulullah melarang, jangan tambah-tambah dalam masalah agama. Lakukan sunnahku, tempuh sunnahku, ajaranku. Jangan kita melakukan satu hal yang baru dalam permasalahan agama. Karena seluruh hal yang baru dalam permasalahan agama dia adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, kata Rasulullah sesat Maka harus kita pertama bisa membedakan mana yang dia permasalahan agama itu mana dan harus kita bisa bedakan dia mana dia dengan permasalahan dunia dan mana yang dia bukan inti dari permasalahan itu sendiri. Allah a'lam. Pertanyaan selanjutnya, sini saya baca satu dari ikhwan, kemudian saya baca satu dari akhwat. Pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ibu yang membiarkan anaknya membuat keributan di dalam masjid ketika orang sedang sholat atau kajian? Sementara sang ibu itu tenang-tenang saja, tanpa memperdulikan anaknya yang ribut, sementara jemaah yang lain terganggu. Nah, ini. Ini dikhawatirkan ibu-ibu bukannya datang pulang membawa pahala, tapi pulang nanti membawa dosa. Masyarakat muslimin. Kenapa? Karena kita jangan melihat sekilas. Kita harus melihat jauh. Karena ada, dan subhanallah semua tidak terjadi lagi, ada orang yang datang ke kajian, niatnya baik, ingin belajar, ingin tahu Islam. Tapi begitu semangatnya tersebut sampai ke masjid, dilihatnya masjid laksana pasar akibat anak-anak kita. Besoknya nggak mau lagi dia. Akhirnya dia jatuh dalam kesesatan. Disambut ceria oleh syaitan. Akhirnya dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Kembali lagi ke jahiliyahnya. Masuk ke dalam kesesatan. Ternyata setelah dikaji-kaji, kita termasuk orang yang menyebabkan dia terhalang mendapatkan hidayah. Apa yang kita dapatkan? sudah siap kita berdosa di hadapan Allah ditanya nantinya ya fulan mana pertanggungjawabanmu karena engkau telah menjadi penghalang orang lain untuk mendapatkan hidayah maka ibu-ibu masyur muslim tolong perhatikan anaknya saya tidak mengatakan anaknya harus diam seribu kata nggak mungkin namanya anak kecil nggak bisa nggak bisa diam ibunya aja susah diamnya apalagi anaknya Tapi tolong mana perhatian kita? Datanglah kita dengan rasa takut kepada Allah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibu-ibu lah bawa bapak nggak bawa anak, nggak masalah bawa bapak coba bawa anak sini. Tapi jaga kalau seandainya sang ibu kerepotan punya anak tiga empat bapaknya nggak mau bawa anak nggak apa-apa bawa ke atas tapi tetap di dijaga. Bawa bilang susah Fat bawa anak ke atas. Kenapa? Ribut dikit kelihatan. ya, ya kelihatan. <laughs> Saya duduknya di atas kayak gini nampak tuh dari pojok ke pojok kelihatan itu. Nah, intinya masyarakat muslimin mari mari kita saling menjaga. Mari kita saling menjaga. Ustadz bagaimana hukumnya wanita yang haid atau nifas Eh, memasuki masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Apakah benar masih ada khilafiahnya? Benar. Dan saya condong kepada pendapat yang membolehkannya. Berandaskan beberapa hadis, di antara hadis di antaranya hadis yaitu wanita uh, hitam yang ber, yang berada di dalam masjid. Dia beliau bertempat tinggal di dalam masjid dan beliau selalu memunguti sampah yang ada di dalam masjid. Begitu beliau meninggal dunia disolati oleh Rasulullah SAW dan wanita tersebut secara zahir beliau berada di dalam masjid. Tentu seorang wanita ada haidnya. Ada haidnya dan Rasulullah SAW tidak melarang beliau untuk bertempat di dalam masjid. Allah Allah. Eh, uh, Ustaz, apa hukumnya kita bergaul dengan jin? Walah. Namanya gak ada teman lagi yang lain, masyarakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَاسْتَمْتَعَ بَعْدُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا Para jin tersebut, pada hari kiamat, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wahai jin, betapa banyak manusia yang telah tersesatkan. Apa kata jin tersebut? Ini ayat Al-Quran. Ya Allah, dulu kami di dunia, istamta'a ba'duna nabi ba'd kami saling merasakan berbagi kenikmatan dan keuntungan. Jadi bukan cuma kami memberikan keuntungan saya, tidak. Saling memberikan keuntungan dan manfaat. Kami beri dia kebal, ilmu kebal, kami beri dia ilmu pesona sehingga kelihatan mempesona padahal tidak kami lihat kami beri dia kehebatan-kehebatan. Tapi mereka juga ada memberi kepada kami. Kami diberinya sesajen. Dia mendekatkan diri kepada kami. Dia mau melakukan ritual yang kami tetapkan. Dia mau melakukan. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan nanti kepada jin. Oleh jin kamu telah menyesatkan sebagian besar daripada manusia. Maka kedua-duanya jatuh dalam kesesatan. Makanya ma'asyil muslimin para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada bergaul dengan jin. Masih banyak orang lain yang kita harus menggaulinya dengan cara yang baik, bersikap kepada mereka dengan cara yang baik. Nggak boleh. Makanya masyarakat muslimin dan muslimat, ada sebagian manusia yang seperti itu. Kadang dia bisa ngobrol dengan jin yang ada di kiri dan kanannya. Setelah macam itu adalah suatu perbuatan yang eh, menyalahi menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala menyalahi Dan jin tersebut, jin yang gak baik yang mau bergaul dengan manusia, manusia yang juga mau bergaul dengan jin juga gak baik juga. Kedua-duanya adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. telah menetapkan eh, eh, batasan-batasan uh, uh, bagi mereka, apalagi sampai meminta pertolongan kepada jin, meminta pertolongan kepada syaitan, jatuh kepada meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan wal billah. Apakah orang yang fasik dikarenakan per, pernah berbuat dosa besar dihukumi fasik di dunia saja atau di akhirat juga? Kalau seandainya dia e, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak fasik lagi. Tapi kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia dihukum fasik di dunia sebelum di akhirat. Dia dihukum di fasik di dunia. Di dunia tidak diterima persaksiannya, dan hukuman-hukuman lainnya dan di akhirat dia mendapatkan murka Allah wal billah. Ustaz saya mau bertanya, bolehkah menyolatkan jenazah ketika jenazah belum dimandikan? Allah alam. Saya nggak tahu. Ustaz, kapankah waktu zikir pagi dan petang disunnahkan? Apakah sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit? Zikir pagi disunahkan sebelum matahari terbit setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Adapun sore hari setelah sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Allah alam. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan nasikh dan mansuh? Ini pertanyaan kita tadi uh, nasikh dan mansuh dia adalah suatu istilah dalam agama kita. Dia berkaitan dengan hadis, dengan hukum dan juga dengan Al-Qur'an. Nasikh dan mansuh secara khusus dalam Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang pernah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pernah dihapuskan tersebut namanya mansuh. Dan ayat yang menggantikannya disebut nasikh. Itu dia nasikh dan mansuh keterangan secara cepat. Walaupun pembahasannya sangat panjang sekali, Allah alam. Pertanyaan selanjutnya, maaf Ustadz, saya menemukan kata-kata rajam. Mungkin dalam terjemahan bebas, di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Maryam ayat 46. Surat Maryam ayat 46, surat Maryam ayat 46 mengenai kisah Nabi Ibrahim Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka hajurni maliya. Coba lihat. Maryam. <clears throat> Kalau seandainya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim tersebut, maka dia adalah rajam yang diancam, yang ancaman rajam dari ayahnya Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya betul. Itu menunjukkan ma'asyur muslimin bahwasanya sang ayah ingin merajam Nabi Ibrahim jika seandainya Nabi Ibrahim nggak berhenti mendakwahinya. Ini ya, berkaitan mengenai rajam yang saya tanyakan tadi di kajian kita yaitu mengenai keterangan hukum rajam di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu nggak ada. Yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad yaitu keterangan hukum mencambuk الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما mi'atal jalda. Dalam surat An-Nur ayat yang kedua, laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, maka cambuklah seratus kali. Jadi keterangan hukum cambuk buat orang yang berzina di dalam syariat Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran. Adapun keterangan atau perintah merajam orang yang berzina dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Adapun mengenai ayat-ayat mengenai ada kata-kata rajamnya maka ada sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagaimana kisah Nabi Syuaib ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnak walau la rahtuka la rajamnak Allah alam Ustaz bagaimana jika seseorang keluar dari agama Islam lalu dia bertobat dan kembali masuk agama Islam apakah tobatnya diterima diterima tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah. Ingat itu. Tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah. Karena pintu rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Selama taubatnya adalah taubat yang benar. Gak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menolak seorang hamba yang mengetok pintu kasih sayang Allah dengan membawa taubat. Gak pernah ditolak oleh Allah. Gak pernah ditolak oleh Allah. Selama taubatnya adalah taubat nasuha. Bahkan Allah yang selalu meminta taubatlah kalian. Menyuruh taubatlah kalian ya yaladina amanu. Tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Wa ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Di akhir surat An-Nur ayat 32, di akhir ayat yang ke-30 dari surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kepada Allah wahai seluruh kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, satu kata tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubat tersebut adalah taubat nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taubat nasuha innahu waliyudzalika walqadiru alaih dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh